السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نفسي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Para pendengar dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita masih dan senantiasa di dalam liputan rahmat Allah Subhanahu wa taala liputan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah merupakan kewajiban bagi seorang hamba adalah memanjatkan syukur yang sesungguhnya syukur yang tidak hanya diucapkan dengan lidahnya mengucapkan alhamdulillah bukan akan, akan tetapi syukur yang sesungguh-sungguhnya yaitu dengan menggunakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang jelas-jelas saat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kesempatan, waktu, usia panjang, kesehatan sehingga kita bisa bergabung dengan majlis ini untuk kita saling menasehati dan tanda syukur kita bahwa benar-benar kita manfaatkan majlis ini untuk Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Pengajian ini benar-benar kita isi sekaligus kita yang mendengar, kita yang ngomong sama-sama niat membersihkan hati kita agar benar-benar yang kita lakukan pada saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan menjadikan sebab kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang sholat. Kemudian juga kita berbicara tentang zakat. Hanya ada hal yang penting mungkin yang perlu kita hadirkan. Masalah cara bersuci. Cara bersuci baik itu dari hadas kecil atau hadas besar. besar yang semestinya ini kita masukkan di saat kita berbicara tentang solat karena bersuci adalah syarat daripada sahnya solat. Orang tidak sah solatnya jika ia tidak bersuci. Maka kita ingatkan kembali bahwa solat adalah hal yang sangat agung, hal yang luar biasa, karena itu adalah momen, karena solat adalah waktu untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beriman kepada Allah, bagi yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka sesungguhnya dia akan lebih senang jika selalu berada di dalam sholat. Orang-orang dahulu yang sungguh orang-orang soleh itu menjadikan hiburannya adalah di dalam sholat. Dan bahkan Rasulullah sendiri adalah beliau sangat senang karena sholat dijadikan hiburan buat beliau. Bagaimana bukan hiburan? Saat itu sangat saat indah untuk berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam solat itu dilarang kita untuk berbicara kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah waktu indah bagi orang yang merindukan Allah. Ini adalah waktu indah bagi orang yang hatinya senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seorang mukmin yang sesungguhnya jangan sampai ia itu meninggalkan solat Kesibukan apapun harus kita peduli dengan yang namanya sholat. Sholat hanya beberapa menit saja. Jangan sampai kita meninggalkan sholat karena yang meninggalkan sholat, mengeluarkan sholat dari waktunya adalah termasuk dosa besar. Dosa besar. Sehingga apa yang pernah disabdakan oleh Nabi bahwa Islam itu akan porak-poranda pada setiap orang itu sedikit demi sedikit. Lunturnya keislaman pada seseorang itu sedikit demi sedikit demi sedikit hingga yang terakhir kali yang terakhir sekali adalah sholat. Jika ternyata sholatnya juga hancur, maka sesungguhnya orang ini adalah tanda bahwasanya dia tidak akan dia sangat sulit untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak di akhirat sholat ini yang akan dipertanyakan pertama kali. Kalau sudah sholatnya baik, Allah akan memperkenankan. Allah memberikan apa kemurahan bagi siapapun yang sudah sholatnya baik. Insya Allah yang lainnya pun akan ditutup. Ini karena pentingnya sholat. Yang lainnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena kalau memang sholatnya baik. Maka dari itu kita harus benar-benar sholat kita perhatikan. Kesibukan apapun jangan sampai kita meninggalkan sholat. Dan tidak ada istilah orang itu nggak bisa sholat. Orang bisa